وشكر الله على ما من علينا من نعم كثيرة عظيمة senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia Allah taala nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sangat besar yang Allah taala curahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali untuk berkumpul di dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fi din Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala pada pembahasan haqqullah 'alal ibad yaitu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya atau sebaliknya kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka soal yang pertama berkata penanya limadza khalaqana Allah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua? Maka jawabannya adalah khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an muttafaqun alaih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepadanya jalla wa ala wala nusyriku bihi syai'an dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun wa dalilu qaulullah taala dalilnya adalah firman Allah taala di dalam surah adz-dzariyat pada ayat ke-56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan kata Allah Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali dalam rangka mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku kata Allah Jalla wa Jadi ini tujuan penciptaan jin dan manusia dan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah taala tujuannya agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar seluruh hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ini merupakan hak Allah terhadap hambanya. Ya, adapun hak hamba terhadap Allah sebagaimana lanjutan dari hadis ini atau bagian dari hadis ini dalam Bukhari Muslim yaitu alla yu'adzibahu ma lam yusyrik bihi syai'an. Allah taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewajibkan terhadap dirinya dan menjadi hak hamba terhadap diri Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang hamba pun yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar seluruh hamba itu memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum walhasil tujuan kita dicipta oleh Allah taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan aktivitas duniawiyah yang kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini, semua adalah juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum kita, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan kita mengkonsumsi makanan minuman agar fisik ini menjadi kuat, terhindar dari penyakit, kemudian kita sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aktivitas dunia kita, rezeki yang kita cari, nafkah dan sebagainya, aktivitas duniawiya semua kita niatkan untuk beribadah kepada Allah taala karena tidaklah Allah menciptakan kita melainkan karena sebab itu. Karena sebab ibadah barakallahu fikum. Artinya para ulama menyatakan kalian semua makhluk tidak dicipta oleh Allah taala ya kalau bukan karena ibadah. Nah, termasuk penciptaan surga dan neraka tidak dicipta oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena ibadah. Para nabi dan rasul tidak diutus oleh Allah kalau bukan karena ibadah. Nah, kitab-kitab dari langit tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena ibadah. Maka seluruhnya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, Demikian ikhwan fillah azakumullah dan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah apa yang saya sebutkan ini sangatlah banyak dan sebagian telah kita sebutkan di dalam majelis-majelis kita yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Di antara firman Allah taala yang menunjukkan bahwa pengutusan para nabi dan rasul misalnya tidaklah mereka diutus kecuali karena perwujudan kemurnian ibadah, karena tauhid wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut ayat-ayat yang sangat banyak barakallahu yang Allah taala menyatakan wa laqad ba'athna fi kulli benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul ya tujuannya pengutusan Rasul itu ani'budullaha wajatanibut tagut agar mereka mewujudkan kemurnian ibadah itu dan menjauhi kesyirikan yakni togut-togut. Naam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, kami turunkan padanya wahyu, Alkitab dari langit. Yang juga kitab itu diturunkan Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara hak, secara benar melainkan hanya Allah taala fa'budun. Maka murnikanlah ibadah itu hanya kepadaku. Naam. Demikian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh penciptaan makhluk ini tidak lain dan tidak bukan melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan Naam, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua itu adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam kepada Allah taala. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Bagi Allah kepada Allah taala seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi mau atau tidak mau semua mereka itu hanya beribadah kepada Allah dan kepada Allah mereka dikembalikan. Demikian barakallahu fikum sehingga kita semua dicipta oleh Allah, khususnya manusia dan jin. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mewujudkan peribadatan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak memperserikatkan Allah sedikit pun. Demikian barakallahu fikum. Kemudian <clears throat> pertanyaan yang kedua, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Nah, setelah kita memahami tujuan penciptaan seluruh makhluk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka perlu kita memahami apa itu makna ibadah. Maka dijawab oleh beliau, al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Di sini kurang lengkap ya saya tambahkan dan saya bacakan yang lengkap dari definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama kita ahlu sunnati wal jamaah bahwa al ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu al aqwali wal a'mali al dhahirati wal batinah ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah taala, baik berupa ucapan ataupun amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu definisi daripada al-ibadah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Nah, bahwa ibadah itu adalah seluruh hal yang mencakup ya baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah taala. Nah, dan ini telah kita singgung pada awal-awal majelis kita. Nah, saya telah menjelaskannya barakallahu fikum bahwa ucapan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Demikian pula amalan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Ucapan yang nampak adalah apa yang kita ucapkan yang didengarkan oleh orang lain yang kita lafadzkan dengan lisan kita ya itu ucapan yang nampak. Ucapan yang tersembunyi adalah yang dimaksud dengannya naam adalah keyakinan al-i'tiqad dan amalan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi amalan yang nampak adalah yang kita lakukan dengan anggota badan dan amalan yang tersembunyi adalah amalan-amalan hati termasuk niat niat adalah amalannya hati rasa takut rasa harap al-khauf war raja tawakkal dan seterusnya istighathah wal isti'anah semua adalah al mahabbah rasa cinta pengagungan rasa takut rasa cinta rasa harap Naam, semua itu adalah amalannya hati yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Maka tatkala semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah yang tentunya terdapat di dalamnya Al-Qur'an dan sunnah. Semua yang dicintai oleh Allah dan ridhoi adalah yang terdapat padanya dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam atau terdapat ijma para sahabat yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah syariat yang mulia ini maka itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Taala. Sebaliknya, walaupun berdasarkan akal dan perasaan manusia itu baik, tetapi bertentangan dengan dalil Al-Quran atau Sunnah atau ijma' atau dawabit dan kawaid syariah kaidah-kaidah syariah, maka itu pasti tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah seluruh hal yang mencakup baik ucapan yang nampak atau yang tersembunyi atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah taala. Maka itu adalah dalam makna al-ibadah. Sekali lagi, ucapan yang tersembunyi adalah al-i'tiqad wa tasdiq yaitu keyakinan ya dan pembenaran di dalam kolbu itu adalah ucapannya hati adapun amalannya hati seperti rasa takut rasa harap ya dan seterusnya tawakal niat semua itu adalah termasuk dalam amalan-amalan hati yang tersembunyi Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh di sini mencontohkan kad du'a was salah wal khusyu' wa ghairiha. Qala Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wa qala sallallahu sallam wa qala sallallahu sallam qala Allah Ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ila al hadis. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني فأعطى وإن سألني فأعطيه وإن وإن استعاذني لأعيذنه وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه نعم maka الله سبحانه وتعالى taala bentuk ibadah seperti doa, solat dan khusyuk. Nah, doa adalah ibadah, solat adalah ibadah, rasa khusyuk adalah ibadah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, Demikian barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah. Ibadah yang terkumpul di dalamnya naam, ibadah yang berupa ucapan dan juga perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, jadi ibadah salat kita membaca dengan lisan kita, kemudian kita bergerak dengan anggota badan kita, kemudian kita memiliki keyakinan ya dan amalan yang tersembunyi di dalam hati kita, rasa takut kepada Allah, ya memahami apa yang kita baca, kemudian menimbulkan rasa khusyuk dan rasa takut kita kepada Allah. Demikian pula rasa harap yang merupakan amalan-amalannya hati. Barakallahu fikum. Niat merupakan amalannya hati. Maka ibadah sholat terkumpul di dalamnya ucapan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, demikian pula doa. Ya. Naam, dan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak yang kita akan bacakan insyaallah taala. Ya, terkait dengan jenis-jenis ibadah yang akan kita bacakan pada pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita membacakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yaitu dalam al qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabbu ilayya yang paling aku cintai mimma aftaradtuhu alaihi dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya yang aku fardukan padanya yakni amalan yang paling dicintai Allah taala seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Allah adalah amalan-amalan yang fardu amalan-amalan yang wajib. Nah, maka itu adalah amalan yang sangat dicintai ya, atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam eh, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis kursi ini, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Setelah hambaku itu melakukan yang wajib, maka senantiasa dia mendekatkan diriku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah pula. Ya, ya taqarrabu ilayya bin nawafil, nafilah. Di, setelah wajib di, dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu hingga aku mencintainya kata Allah taala. Fa idza ahbabtuhu jika aku telah mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar menjadi pandangannya yang dia pakai memandang, menjadi tangannya yang dia pakai memegang, menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan berikan. Dan jika dia memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Demikian barakallahu fikum hadis kursi yang mulia ini. Naam diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya yang menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ibadah yang wajib. Kemudian setelah itu yang sunnah-sunnah. Siapa yang menjaga yang wajib dan menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, maka menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah telah mencintainya, maka Allah selalu bersamanya. Yakni Allah melindungi dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya, dan bahkan jika dia berdoa kepada Allah meminta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan jika dia memohon kepada Allah perlindungan, maka Allah taala pasti melindunginya. Demikian barakallahu fikum dan mereka inilah yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis-majelis sebelumnya, ya ini termasuk tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya adalah mereka yang menegakkan seluruh yang wajib-wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah sebaliknya meninggalkan seluruh yang haram-haram bahkan meninggalkan pula yang makruh-makruh ini tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya barakallahu fikum yang mendapatkan kecintaan Allah taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta pengabulan doa dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mahia anwa'ul ibadah? Apa itu jenis-jenis ibadah? Setelah kita memahami tujuan penciptaan makhluk dan memahami makna ibadah, kemudian setelah itu kita perlu mengetahui pula jenis-jenis ibadah. Naam. Maka jawabannya anwa'ul ibadah kathiratun minha ad-du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal raghba wal rahba wal dhabh wal nadru wal ruku' wal sujud wal tawaf wal halaf wal hukm wa ghairu wa ghairu dhalika min anwa'il ibadat al mashru'ah jenis-jenis ibadah itu sangat banyak ya diantaranya doa rasa takut, rasa harap, tawakal, ar-raghbah, rasa cinta atau harap, ar-rahbah, rasa takut atau cemas, wadzabah, menyembelih, bernadar, ruku, sujud, tawaf, bersumpah atas nama Allah, ya berhukum berhukum dengan hukum Allah dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang disyariatkan. Semua itu masuk dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka barakallahu fikum sebelum kita uh, melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya kita terlebih dahulu ya menyebutkan dalil-dalil terkait dengan jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama doa. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah taala, "Ud'uni fa'astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madahirin. Nah sesungguhnya Allah taala merintahkan kita, "Ud'uni, berdoalah kepadaku." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa maka mereka akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam neraka jahannam seburuk-buruk dan sehina-hina tempat. Demikian barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Doa huwal ibadah. Adapun lafaz yang menyebutkan doa mukhul ibadah ya lafaz itu lemah akan tetapi maknanya sahih benar dan yang sahih adalah lafaz al ibadah al al, al doa al ibadah doa itu adalah ibadah yakni doa adalah intinya ibadah ya maka Allah taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk berdoa kepadanya ud'uni astajib lakum berdoalah kepadaku ya baik di sini doa berupa al ibadah ataupun doa berupa masalah Ya, karena doa itu para ulama menjelaskan membagi dua. Ya, ada doa ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu termasuk dalam doa. Semua ibadah. Ya. Dan ada doa masalah yaitu doa yang kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, maka perintah Allah untuk kita berdoa kepadanya masuk di dalamnya. Baik doa ibadah ataupun doa al-masalah. Doa berupa permintaan. Barakallahu fikum. Nah, demikian dalil di dalam Al-Quran terkait dengan doa dan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa doa itu adalah intinya daripada ibadah. Nah, maka kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala dan diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita berdoa kepada selainnya. Dan ini telah terdahulu barakallahu fikum. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Naam, bahwa selain daripada Allah Ta'ala yang kalian minta padanya, berdoa kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan mengabulkannya. Naam, la yamlikuna min qitmir. Orang-orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa walaupun setipis kulit ari. Ya, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, yakni orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya, la yasma'u du'akum. Mereka itu tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengarkan, anggaplah mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Naam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah taala Allah taala menyatakan ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu wahai manusia seluruhnya Allah membuat permisalan maka dengarkan baik-baik permisalan itu innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaba bahwa orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah taala tersebut mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat ya walau ijtama'u lahu walaupun mereka seluruh manusia berkumpul di muka bumi ini untuk merumuskan ya menciptakan lalat mereka tidak akan mampu wa in yaslubahumudz dzubabu syai'an la yastanqiduhu min dha'ufa talib wal matlub jika lalat itu merebut sesuatu makanan dari mereka dari kalian semua layas tangkiduhumin kalian tidak mampu mengambil kembali makanan yang direbut oleh lalat tersebut dha'ufat talib wal matlub alangkah lemahnya orang yang meminta dan yang diminta yang didoa yang berdoa dan yang didoai semuanya lemah karena mereka adalah makhluk maka doa itu adalah ibadah yang wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak kepada selainnya. Barakallahu fikum dan berapa banyak orang-orang dari saudara-saudara kita yang belum memahami makna ibadah yang sebenar-benar semurni-murni ibadah, maka mereka berdoa kepada Allah namun melalui kuburan-kuburan para wali, berdoa kepada Allah melalui jin-jin, berdoa kepada Allah melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, berdoa kepada Allah melalui ya mantra-mantra atau melalui cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, maka doa ini adalah merupakan ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, kepada makhluk, maka takutlah hanya kepada aku, kata Allah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, maka al-khawf, rasa takut itu dibagi oleh para ulama. Ada rasa takut yang berupa ibadah, ada rasa takut yang bersifat tobiah manusia. Maka yang dilarang untuk menunjukkan rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang bermakna ibadah, yang bersifat ibadah. Nah, seperti takut dengan para jin yang tidak nampak di mata kita. Ya, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun rasa takut bersifat tobiah seperti takut dengan ular, singa, ya, maka itu takut yang bersifat tobiah pada seluruh manusia, maka dia tidak termasuk syirik. Tidak termasuk dalam makna ibadah tetapi yang termasuk dalam kesyirikan makna ibadah yang Allah taala firmankan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin yaitu rasa takut yang bersifat ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan uh, apa? jin-jin nam yang atau dengan hantu-hantu dan sebagainya ya takut dengan uh, sihir orang yang menyihir. Nah, maka itu semua rasa takut yang tidak boleh melainkan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu untuk mengokohkan ya apa uh, me, me, menangkal rasa takut yang mengantarkan pada syirik ini kita wajib mengenal tauhid. Kita wajib mengenal tauhid yang benar. Sehingga dengan itu, dengan tauhid itu akan membentengi kita dari rasa takut yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fidin azzakumullah. Naam. Ya di dalam ayat yang lain sebagian uh, manusia yaudhu Nabi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian mereka berlindung kepada jin-jin ya bekerja sama dengan para jin maka tidak lain demikian itu melainkan menambah rasa takut ya akan menambah kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh ya takut kepada sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita dari para jin ya atau uh, eh, sihir -sihir yang dari para penyihir. Naam. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan darinya. Kemudian kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula rasa harap adalah ibadah hati yang Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi Ya barang siapa yang semata-mata hanya berharap dengan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan saleh. Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan dia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-raja, rasa harap kepada Allah taala adalah merupakan ibadah kepadanya jalla wa ala. Nah, barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan hanya kepada Allah, amal amalan soleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, kemudian uh, tawakal juga dalam merupakan ibadah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Ya, tawakal adalah i'timadul qalb wa akhdul ikhtiar. Ya, penyandaran hati hanya kepada Allah dan menempuh usaha. Ya, ikhtiar. Itu tawakal. Sehingga tawakal rukunnya ada dua. Ya, ketergantungan hati hanya kepada Allah dan yang kedua menempuh usaha. Maka orang yang tidak berusaha maka dia bukan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Allah taala merintahkan kita untuk beramal, berusaha. Ya, menempuh upaya dan usaha yang halal ya dalam kehidupan dunia ini. Maka itu merupakan tawakal kepada Allah taala dan menggantungkan hati ini hanya kepada Allah Ta'ala setelah kita berupaya. Nah, maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang dia tidak menyangka dan siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah yang menjaminnya fahuwa hasbuh nah Allah yang menjadi penjaminnya sudah azan isya belum sudah nah barakallahu fikum karena waktu salatul isya telah masuk maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita cukupkan dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.